ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli anak raja membeli minyak minyak dibeli untuk berkusuk karena ibu-ibunya banyak bapak-bapak pun tak berani masuk itu banyak itu bapak-bapak di luar nggak berani masuk. Assalamualaikum Pak. Saya khawatir nanti muncul komisi pembela hak laki-laki. Karena banyak laki-laki yang tidak bisa masuk acara pengajian ini. Ibu-ibu semuanya sehat? Kumaha atuh damang? Pripun kabare api? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والبلد الطيب tanah yang baik yakhruju nabatuhu bi'in rabbih mengeluarkan tanaman yang baik-baik wallazi khabusa tanah yang tandus, tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Tidak ada tanah yang paling baik selain tanah Republik Indonesia. Gemah ripah Allah jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Makkah, Madinah, kalau mau tanam korma, satu batang pohon harus ada satu keran air di bawahnya. Betul? Ibu waktu umroh melihat itu ada keran-keran air. Kita lihat di jalan kota Madinah bunga tanam-tanaman indah. Ternyata ketika ditanya, loh kok bisa gini? Ditanam dulu Pak Ustadz. Setelah berbunga baru dipindah ke sini, disiram tiap hari. Tapi di tanah kita tumbuh bunga mawar, dipandang indah mekar harum semerbak dicium wangi luar biasa kenapa tanah yang baik sedangkan tanah gurun Maroko tumbuh bunga kaktus dicium tidak harum hati-hati hidung bisa bengkak bunga kaktus apa makna ayat ini setelah cerita tentang tanah, langsung ayat berikutnya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kata Imam Al-Biqai ada at-tanasub kesesuaian antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Lama saya mikir, apa hubungan tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik dengan Nabi Nuh alaihi salam? Enggak ada hubungan sama sekali yang satu cerita tanah, yang satu cerita Nabi Nuh. Ternyata direnung-renung-renung Nabi Nuh bibit yang baik, tapi karena tidak disemai di tanah yang baik, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu Bapak apa katakan an sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma aku tidak perlu ikut bapak aku akan naik ke atas bukit yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air akhirnya dia pun tenggelam ketika akan tenggelam apa kata Nuh alaihissalam ya Rabb ya Allah inna bni min ahli itu anakku ya Allah tolong selamatkan dia ya Allah apa kata Allah Inna laisa min ahlik dia bukan anakmu innahu amalun ghairu salih karena amalnya tidak baik lahir anak tidak baik dari seorang nabi yang baik karena bibit itu disemai di tanah yang tidak baik maka beruntunglah anak-anak yang lari-lari lompat-lompat di luar mereka dari tanah-tanah yang baik maka lahirlah dari ini semua anak-anak yang soleh dan solehah amin ya rabbal alamin Ceramah ini hanya hanya saya ceramahkan di depan ibu-ibu. Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak bahaya. Kenapa? Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak tadi malam, dari tanah yang baik akan lahirlah bibit-bibit yang baik. Dia pulang ke rumah, nampaknya mah papa mau ganti tanah baru. bahaya makanya ini hanya ceramah untuk ibu-ibu supaya apa ibu-ibu memperbaiki diri yang gadis yang belum nikah supaya hijrah yang sudah punya anak tetap perbaiki jiwa raga iman ilmu amal maka insya Allah anaknya pun akan baik-baik perempuan yang solehah itu Idza ra'aitaha saratka kalau kau pandang hatimu senang. Bukan senang karena bedaknya tiga inci. Bukan senang karena lipstiknya tebal. Bukan senang karena dua warna, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Tapi senang karena dia basah bekas air wudhu habis sholat duha Senang karena dia habis khatam Quran, baca Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqiah. Ila amartaha atau aska kalau engkau ajak dia patuh. Bu, besok kita ke Masjid Al-Ittihad ya di Cibubur ada pengajian. Samikna wa atokna. Malah dia yang ngajak, "Papa, papa, papa, mama izin ya, ini ada iklan pengajian." Hmm? Siapa ustadznya? Kul wallahu ahad Allahu somad. Iza amartaha kalau kamu perintahkan, kamu ajak, dia ikut, dia manut, dia patuh. Wa iza ribta kalau kamu pergi jauh, dijaganya anak-anakmu. Rumahmu dia jaga, kamu pergi, rumahmu utuh, hartamu tak berkurang, anakmu sehat walafiat. Tapi kalau dia tidak baik, kamu pergi anakmu sehat. Begitu engkau pulang, anakmu tetap sehat, cuman telinganya hilang sebelah. Engkau pulang, kulkasmu dia jual. Jangankan mobil, kulkas dia jual. Kenapa? Dia mau pesta narkoba sama teman-temannya dia mau dugem, dia mau buat dosa. Tapi kalau dapat ini, masya Allah, datang seorang mahasiswa. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Sumatera. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya Pak Ustaz? Masih. Alhamdulillah. Saya mahasiswa Ustaz dulu. Alhamdulillah. Sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah kerja, alhamdulillah. Belum nikah, nauzbillah. Dulu kan Ustaz pernah ceramah, katanya perempuan yang baik itu tungkah ulmar li arba, perempuan dinikahi karena empat, lima liha karena kaya, wali hasabiha karena keturunan baik-baik dari kalangan ningrat, darah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, wali hasabiha wali jamaliha jamal beautiful jamal onta pakai alif jamal karena cantiknya walidiniha karena agamanya tolonglah ustadz carikan saya yang ada empat-empatnya pak ustadz kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu kamu jangan pandang perempuan karena kesempurnaan. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman sempurna seumur hidup akan hidup sendirian. Maka pandanglah perempuan karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anakku. Pandanglah perempuan, dia akan menjaga harta dan martabat diriku. Pandanglah perempuan, karena dia akan menemani aku nanti sampai masanya aku tua. Ibu kasih tahu sama bapak, papa jangan sepele sama mama. Memang mama nggak terlalu cantik tapi setianya luar biasa. Karena nggak cantik inilah maka setia. Nanti sampai masanya kamu stroke, mati badan sebelah, yang akan nyuapin kamu makan siapa? Nih. Maka kamu jangan sepele. Nanti kalau kamu sombong, kalau kamu macam-macamin aku, kalau kamu sepele sama aku, lihat nanti kalau kamu tua, aku akan pakai skop. Kalau ibu segan ngomongnya, nanti videonya minta atau ada di YouTube, potong pendek satu menit. Skop masuk mulut judulnya. Viralkan. Tentu dengan bahasa yang lembut Perempuan itu tidak pernah mendengar kata Isinya dia tidak terlalu peduli Tapi yang selalu dia pentingkan adalah kata-kata yang lembut Makanya Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang lembut Sampai Nabi tidak mau panggil nama Aisyah Ya Humaira Wahai engkau Ahmar Merah Ya Humaira wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan kalau terkena sinar matahari coklat tua wahai engkau yang putih kemerahan kalau terkena sinar cahaya matahari kemarin siang kami pengajian di Kemenkeu Kementerian Keuangan datang bapak-bapak Ustadz Soman ya saya selalu dengerin ceramah Ustadz ya saya ingin hubungan dengan istri mesra ya bagaimana kalau saya panggil istri saya ya Humaira wahai engkau yang putih kemerahan bagus saya bilang tapi istri saya hitam Pak Ustaz ya enggak apa-apa perbuatan yang baik idghalus surur fi qulubil mu'minin menyenangkan hati orang beriman dia sudah beli bedak pemutih dua bulan nggak putih-putih. Semua teman dia yang ngomen di FB bilang, kok kamu nggak berubah? Tiba-tiba kita mengatakan, hai engkau yang putih kemerahan. Dua kemungkinan. Pertama dia senang, yang kedua ngejek. Jangan mentang-mentang mau jujur Aku sudah ngaji Aku sudah hijrah Aku harus jujur Harus apa adanya Gak penting Yang penting berkata jujur walaupun menyakitkan ya hajar aswad aku sakit hati Nabi pulang ke rumah malam habis keliling menyampaikan ayat-ayat Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waktu itu Aisyah tidur nggak ada yang menjawab Assalamualaikum sunyi sepi Tiga kali Nabi mengucapkan salam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha enggak buka pintu, Nabi tidur. Tidur Nabi di depan. Itulah yang kalau kita ziarah yang laki-laki mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatallah. Datang ibu-ibu dinyanyikan dalam bentuk lagu nasyid. سلام عليك asqal asqiya سلام عليك azkal azkiya Dengan suara yang lembut Sampai salam itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam balak Salam alaih Dalam solat aja kita gitu, ucapkan Assalamu alaika Ayuhan nabiyyu Wa rahmatullahi Wa barakatuh amal kita di Cibubur ini dibawa oleh malaikat diperlihatkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lihatkan, ya Nabi ini amal umatmu di Cibubur coba lihat parkir sampai penuh ke ujung coba lihat seperti Idul Fitri Idul Adha umatmu sekarang dari Cibubur ke Madinah 9000 kilometer kalau nggak percaya, ukur sendiri. Menjadi kebanggaan yang luar biasa. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari samping, perlihatkan, tunjukkan ke semua dunia. Begini masyarakat Masjid Ittihad Cibubur kalau ngaji. Tunjukkan, perlihatkan. Semua akan melihat, loh yang di luar itu siapa? Bapak-bapak. Yang di dalam siapa? Ibu-ibu. Kenapa begini? Balas dendam. Karena selama ini ibu-ibu disuruh di luar. Ibu sedang halangan ya, keluar. Ibu sedang nggak boleh ya, keluar. Ibu bawa anak ya, keluar. Pagi ini kami khususkan semuanya ibu-ibu. Laki-laki ya, keluar. Untung nggak saya disuruh keluar juga. Saya ceramah ke Kuala Lumpur setiap bulan Februari. Kuala Lumpur, Selangor, Malaka, ipoh keliling datang ibu-ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Abdul Somad betul saya orangnya saya nak jumpa dengan emak Ustaz Somad loh kok mau cari emak saya Jadi saya sebab makhluk ini pasti dibina dibentuk dididik oleh orang manusia yang luar biasa Kata dia, mak saya luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Dia mau ketemu mak saya. Benar-benar dia datang ke Riau, Pekanbaru dan ketemu mak saya, dia tanya, "Gimana dulu ibu mendidik anak ibu?" Ternyata dia tidak lihat saya, tapi dia lihat siapa yang membentuk, siapa yang mendidik. Dan memang ibu orang tua saya adalah biasa, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, ibu rumah tangga, tapi dia tidak hanya melahirkan saya, dia mendidik saya, dia yang bawa saya ke kepala sekolah karena tiap hari saya mau minta sekolah, sekolah, sekolah, sekolah, sekolah. Saya ingat pagi-pagi dia bawa ke sekolah, ketemu sama ibu sekolah. Ibu kepala sekolah, ya, ini anakku tiap hari mau sekolah. Datang kata ibu kepala sekolah, coba pegang telinga kanan dengan tangan kiri. Belum bisa. Saya mau SD juga, pulang nangis, nggak bisa. Akhirnya dia pulang karena SD nggak nerima, dimasukkan saya madrasah ibtidaiyah. Sampai di ibtidaiyah nggak ditanya mau telinga kanan, mau telinga kiri, duduk aja. biasa belajar. Kelas 1 ibtidaiyah, kelas 2 ibtidaiyah, kelas 3 ibtidaiyah muncul masalah. Karena di ibtidaiyah hanya tulis Arab Melayu, Arab Pegon, Arab Jawi, tapi nggak bisa baca A B C D E F G. Ketika disuruh tulis Latin nggak bisa. Kata paman saya, ini anak bermasalah. Ntar dia mau masuk SMP gimana? Masa cuma bisa tulis Arab Melayu? Akhirnya pergi lagi ke SD. Bu, kepala sekolah SD, ya bisa nggak anak ini lompat langsung kelas 4? Kita usahakan. Kepala sekolahnya perempuan juga. Mak saya perempuan. Kepala sekolahnya perempuan. Saya dibawa ke sekolah itu masih ingat guru yang baik ibu saya di sekolah itu. Kemarin waktu Idul Fitri saya datang ke rumahnya, saya cium tangannya, ibu sehat, alhamdulillah. Padahal dulu kepala saya dijudutin ke papan tulis. Ustaz nggak sakit hati? Enggak, cuman ingat aja dikit. Masih hidup, umurnya 70 tahun, kepala sekolah saya, ibu perempuan. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang membentuk kita hari ini. Mau ngaji, mau ngaji, kamu saya bawa ke guru ngaji, ke surau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini anakku Ustaz, namanya Abdul Somad. Ini beras Ustaz, satu kaleng untuk guru ngaji. Ini rotan Ustaz. Ujungnya dibelah empat. Nanti kalau anakku nakal, pukullah dia. Aku ikhlas dunia akhirat saya ra, saya sangka basa-basi. Mbak taunya serius. Begitu mak saya pulang, yang lain ribut semuanya. Wow, wow, wow. Wah, begitu semuanya tamu pergi, datang guru ngaji ngambil rotan. Ya pukul semua. Yang baik, yang ribut semuanya kena. Saya nggak ribut. Saya memang dari kecil udah baik. Semuanya kena pulang ke rumah ngadu, ma tadi guru ngaji mukul, pakai apa? Pakai rotan yang mak kasih itu. Aku sakit. Apa kata dia? Mau aku tambah lagi. Pendidikan yang luar biasa itu mendidik kita menjadi manusia-manusia. Alhamdulillah, saya tidak katakan saya berhasil profesor doktor enggak. Paling tidak saya enggak pernah pakai narkoba. Saya enggak ngelem, saya nggak berzina, saya nggak pacaran. Sampai kuliah empat tahun di Al-Azhar di Mesir, tidak satu pun menjalin hubungan dengan perempuan. Kenapa? Karena jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Tapi pendidikan ibu luar biasa. Aku nggak mau kamu berzina. Sembilan bulan sepuluh hari kamu kukandung di sini nak. Aku susukan kau dua tahun nak. Mengalir darahku dalam badanmu nak. Aku nggak ingin kamu lahir cuma jadi calon penghuni neraka. Ustadz yang ceramah belum tentu masuk ke kepalanya. Tapi kalau ibu yang ngomong, nak aku nggak ingin mengandung kamu. Aku melahirkan kamu meregang nyawa. Kamu tahu nggak? Bersimbah darah menggenang air mata aku membesarin kamu aku nggak ingin kamu lahir cuman calon penghuni neraka kamu jangan korupsi kamu jangan pakai narkoba istri kamu jangan kamu sakiti karena aku juga perempuan perempuan jangan kamu ganggu mereka itu ibumu sama dengan adikmu yang perempuan itu masuk ke kepala dia dia katakan ibu cerewet nggak apa-apa ibu suatu hari buka HP-nya lihat kok nggak ada namaku ya Aku kan ibunya. Lalu ibu penasaran, ibu miskol keluar security kejam. Ibu nggak usah sakit hati. Kenapa? Ibu sudah selamatkan dia. Nanti 20 tahun akan datang, dia akan meleleh air mata. Kapan? ketika akan minta doa restu akad nikah mama maafkan selalah adik selama ini kalau bukan karena security kejam mungkin aku sudah jadi setan sekarang meleleh air mata ibu duduk saat mendampingi anak ibu kok nangis Anaknya kan sudah nikah, sudah ketemu jodoh, nangis kenapa? Ini air mata kebahagiaan Pak Ustadz. Mohon maaf, Ustadz gak bisa bedakan mana air mata sedih, mana air mata bahagia. Karena warnanya sama. Tapi ibu sudah senang, selamat. Saya ini wanita karir Pak Ustadz. Bukan duduk jaga di rumah. Gimana caranya? Oke. Jam 8 pagi berangkat. Jam 1 siang break jam 5 sore pulang, sampai ke rumah HP-nya mati. HP, mohon maaf, untuk sementara engkau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku mau dengan anakku dulu, peluk cium, sayang. Jangan sampai dia datang bangga bawa kertas, mama, mama, mama, mama, nilai adik lihat, nilai adik lihat. Ya, sebentar ya. Nilai adik mah, nilai adik, sebentar ya. Sebentar ya. Nilai adik, ya, mana nilainya, mana, mana. Ini, dipoto nilainya. Dah, dah ya. Pergi sana main. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, kita pun akan minta sama dia, Nah, tolong ambilin air mama, udah gemeteran nih." Sebentar ya, dia ambil air, dia foto. Berapa banyak ibu-ibu yang mestinya enam tahun pertama dia memberikan kasih sayang total kenapa anak disuruh sholat umur tujuh tahun muru auladakum bis sholat abna abna'us sab'ah anakmu suruh sholat umur tujuh kenapa tujuh? karena enam tahun adalah the golden age golden mass age usia usia emas Dua tahun pertama peluk cium susu, peluk cium susu. Dua tahun pertama. Sekarang dua tahun pertama hubungan ibu dengan dia sudah putus karena ibu serahkan dia kepada Siti Al-Baqarah. Sapi betina. Dua tahun kedua empat tahun lari-lari lompat-lompat lari-lari lompat-lompat lari-lari lompat-lompat dia tidak dapatkan kasih sayang lari-lari lompat-lompat kenapa ibu serahkan dia ke Pak Ud dan Bu Ud Pak Ud pendidikan anak usia dini dua tahun ketiga saat dia ingin mengadu, saat dia ingin berbagi, saat dia ingin ajak main pasir-pasiran, saat ini boneka-bonekaan. Saat itu ibu serahkan dia ke TK. tinggal ya, mama pergi dulu ya. Topi mama bundar, bundar kepala mama. Kalau bukan bundar, bukan mama saya. Akhirnya hubungan golden age putus dengan ibu. Setelah putus baru ibu heran. Kenapa ya Pak Ustadz? Anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Karena sudah diputus pita ibu dengan anak. Emosional. Emosional melahirkan hilang. Dulu ibu-ibu bisa berkata kepada anaknya, kamu jangan lawan aku, aku melahirkan kamu meregang nyawa. Sekarang melahirkan mudah sekali. Lahir. Beset, lahir. Gimana nih Pak Ustadz? Yang sudah berlalu gimana? Masa mau dimasukin ke dalam lagi? Gimana? Yang berlalu apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Akan datang kita perbaiki. Perbaiki hubungan. Matikan HP. Matikan. Ajak ngaji. Maghrib ke Isya. TV mati. HP mati. Kita bareng keluarga. Bapak, papa, mama, anak duduk ngaji. Buka Quran kamu. Kapan terakhir ibu bacaan anaknya lihat nun mati ketemu dengan qab min qab qalqalah gimana bunyinya nak? Huruf sa gimana? Coba kamu baca sa sa sa letakkan ujung lidah di gigi atas. Sa. sa sampai mati dia akan ingat nanti dia akan ajar anaknya cucu ibu sini sini nak dulu nenek kamu ngajarin ibu letakkan dulu gitu meleleh air matanya kita sama-sama doa yang untuk nenek kita Rabbi firli wali wali daya, walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira gara-gara mengingat huruf fa, setiap ketemu huruf fa dia ingat dengan kita ingatnya di mana ngaji ingatnya di mana saat sholat tahajud bersama, ingatnya di mana? Saat itikaf, ingatnya di mana? Dulu saat dibawa jalan-jalan sana-sana, lari sana, lari sini. Saya selalu diundang ibu-ibu pakai grup rebana. Banyak saya lagu, hafal lagu-lagu nasib Pas kemarin menyambut jamaah haji dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah bermalam di Mina melontar tiga jumrah Syarat rukun haji sempurnalah sudah Semoga menjadi haji mabrurah Ustaz dengar di mana? Dulu mak-mak kita nyanyi Sekarang lagu-lagu religi itu sudah hilang Siapa yang menggantikannya? Keong racun kucing garong Ibu sambil masak pagi untuk suami Pembantu ada Tapi lain rasanya kalau ibu yang masak pembantu mungkin motong-motongnya ibu sambil masak salatullah salamullah ala Taala rasulillah salatullah salamullah garam ya ala yasin habibillah anaknya ingat suaminya tenang kenapa man shalla alayya salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asra Allah balas 10 kebaikan wa hutan anhu asra sayiat ditutupi Allah 10 dosa wa rufi'at lahu asra darajat dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan anaknya tenang suaminya tenang semuanya tenang kenapa huwallazi anzalas sakinah dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin balasan yang ibu terima luar biasa ummuka siapa lagi ya Rasulullah ummuka siapa lagi ya Rasulullah ummuka ibumu ibumu ibumu tiga kali lalu yang keempat siapa ya Rasulullah abuka bapakmu saya nggak bisa nasihatin anak saya kamu mesti berbakti kepada aku bapakmu bapakmu bapakmu hadisnya mana ibumu Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kenapa ibu dapat tiga? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak-bapak yang pengen dapat tiga, coba yang tiga. Pulang dari sini, lihat ada jual kelapa muda, beli satu. Bapak-bapak beli kelapa muda. Mau dibelah murni atau campur? Enggak usah dibelah, kelapanya bulat-bulat. Untuk apa? Ikat di perut. 9 bulan 10 hari kalau mau merasakannya ibumu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah aku mau perang ikut mati syahid kalau aku mati syahid akan dapat empat tidak merasakan sakratul maut melainkan seperti dicubit saja sakratul mautnya seperti dicubit orang sakratul mautnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup orang sakratul mautnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama dia seperti dicubit saja sekretur maut. Tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan isap, masuk surga langsung. Tidak ada pakai transit-transit. Penerbangan langsung direct. Izinkan aku perang ya Rasulullah. Aku mau mati syahid. Apa kata Nabi? Alaka min ummin ibumu ada di rumah, emakmu masih hidup? Dia menjawab, "Na'am." Ya, ibu saya ada ilzam rijlaiha kamu nggak perlu ikut perang kamu nggak perlu pergi ke Rohingya kamu nggak perlu pergi ke Palestina kamu pulang ke rumah urus tapak kaki ibumu kau dapati sorga di sana saya nggak bisa nasihatin anak saya anakku di bawah tapak kakiku ada sorga mana tapi di bawah telapak kaki ibu ada sorga yang ngomong siapa Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Ini maka siapa makhluk di dunia ini yang di bawah tapak kakinya ada surga? Hanya perempuan. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang mendidik anak-anak yang luar biasa. Ibu punya anak hafal Quran 30 juz. Satu hari ngulang dua juz. Ngulang hafalan dua juz dia ulang, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalah wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Ibu sudah meninggal. Bapak sudah lama meninggal. Mengalir pahalanya tanpa dia sebutkan Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk ibuku tanpa dia sebut. Itu beda orang lain dengan anak kandung. Kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kalau orang lain mesti dia sebut untuk almarhum Ustadz Abdul Somad yang sudah mati di Riau dimakan cacing tanah Al-Fatihah. Tapi untuk ibu kandung beruntung ibu di sini ada tahfiz Quran, di masjid ada tahfiz Quran, di pondok pesantren ada tahfiz Quran tinggalkan anaknya di sana kami kemarin dari pesantren Darus Sofwah indah luar biasa ada kolam ikan ada pokok kayu ada pokok cabai ada pokok durian begitu kami sampai duriannya pun jatuh seolah-olah menunggu kedatangan kami anak-anak hafal Quran kepalanya pakai peci tiga warna yang warna biru baru masuk yang warna hijau 20 ke bawah. Yang warna merah sudah hampir hafal 30 juz. Ternyata ada warnanya. Biru, hijau, merah. Yang hitam juz 30. Senangnya hati karena anak-anak ini hafal Quran. Satu-satu cita ibu saya yang tidak kesampaian, aku ingin kau hafal Quran, Mat. Di Mesir Al-Azhar 4 tahun, kelas 1 2 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 2 juz, kelas 4 2 juz. 4 tahun cuman 8 juz, enggak hafal Quran. Aku LCMA mak, enggak penting. Aku pingin punya anak hafal Quran. Kok enggak hafal? Cuman 8 juz. Itu pun hilang. Naik pesawat ketemu pramugari hilang 2 juz. Satu juz, satu juz hilang nih habis pengajian ini pergi ke Jogja Jogja naik pesawat hilang dua jus besok pulang dari Jogja ke Bukit Tinggi Sumatera Barat hilang dua jus ketika diperiksa min maka ibu-ibu yang sudah pakai jilbab panjang pakai rok panjang menjaga anak-anak kita yang hafal Quran kan kasihan tuh dia pagi ngulang ini anak-anak ngapal Qurannya berapa lama? Satu tahun harus sepuluh juz di Darussafuah. Kalau sampai kurang maka dianggap gagal. Kami sudah pulangkan yang 8 juz gagal. Apa? 8 juz gagal? Yang 8 juz kami pulangkan. Tiga tahun tamat SMA dia harus hafal tiga 30 juz. 10, 20, 30. Kami tidak cetak ustaz. Ustaz sudah banyak. Dia akan jadi kapolri tapi hafal Quran dia akan jadi kapolda tapi hafal Quran dia akan jadi dokter spesialis tapi hafal Quran bayangkan dokter jilbabnya panjang hafal Quran masuk ke ruang pasien Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Sehat pasiennya Bayangkan kalau dokternya anak funky, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu. Anting-antingnya dua belas, Tiga di kiri, tiga di kanan, empat di sini, dua di sini, satu di sini. Satu lagi di bibir. Melihat anting di bibirnya, bibir kita yang ngilu. Mana pasiennya? Mana, mana, mana, mana, mana? Masuk dia ke dalam ruangan. Kukunya hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Mana? Pasien-pasien pada ketakutan, disangkanya malaikat maut. Ini anak siapa? Itu anak siapa tuh? Yang dokter spesialis, yang bajunya panjang, yang jilbabnya panjang. Siapa lagi kalau bukan anak saya? Siapa dulu mamanya? Padahal 20 tahun yang lalu mata ibu bengkak. Nangis siang, nangis sore, nangis malam. Papa, aku gak bisa pisah dengan dia. Tenang aja, kamu gitu aja kok nangis. Dasar mental tempe. Anak sekolah kok nangis. Kamu yang nggak nangis, yang ngandung 9 bulan aku, yang melahirkan aku, yang nyusukan aku. Kamu kan cuma modal flash disk aja. Aku yang membesarkan dia. Kamu pergi pagi, pulang petang cari nafkah. Sekarang kamu nangis. Wah, akhirnya si bapak tegas sini. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Dia menangis karena kena HIV AIDS. Kita nangis ngantar dia ke BNN, ke Badan Narkotika Nasional. Kita nangis karena kita mesti antar dia ke pondok pesantrennya Abah Anom di Laya karena harus diobati. Ini orang sudah kena penyakit yang nggak ada obatnya. Apa mau nangis sekarang apa nangis nanti? Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya gitu pada istri saya, istri saya berhenti nangis. Sekarang malah saya yang nangis Pak Ustaz. Ternyata bapak-bapak yang tegar itu dia tidak nangis di depan ibu. Begitu ibu sudah pergi, dia nangis sendiri. Dia sayang juga sama anaknya. Oleh sebab itu maka ketika saat ini hari ini masih ada yang mau meramaikan rumah Allah, kita berbahagia bangga. Ibu-ibu menjadi sasaran dakwah aliran sesat. Info dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi Aliran Sesat. Kalau ada satu aliran sesat, mau menyampaikan alirannya, dia tidak sampaikan ke bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak kalau dengar ceramah, khotib naik ke atas mimbar. Jamaah Jumat sekalian, mari kita jaga keluarga. Begitu Ustaz barakallahu li fil Qur'anil azim. Kok cepet banget ya? 100 bapak-bapak mendengar ceramah. Yang masuk ke kepala tinggal 50. Yang benar-benar ingat tinggal 30. Yang berani nyampaikan ke istri tinggal 20. Yang istrinya mau dengar tinggal 10. 100 ibu-ibu dengar ceramah, dia bawa pulang ke rumah menjadi 200 karena ada suaminya didengar oleh anaknya menjadi 300 didengar oleh mantunya menjadi 400 didengar oleh cucunya menjadi 500 maka menurut teori kalau mau menyampaikan sesuatu sampaikanlah ke ibu-ibu contoh anggota legislatif caleg mau kampanye majelis bapak-bapak apa ibu-ibu ibu-ibu Ibu nanti coblos nomor berapa? Coblos yang itu Pak Ustadz yang gambarnya. Kenapa pilih itu? Setiap malam mau istikharah kelihatan wajahnya. Kenapa wajah dia yang kelihatan? Dia udah ngasih surat yasin dua, jam dinding satu, rebana gambar dia. Setiap dilihat ini lihat wajahnya. Siapa yang dipengaruhi? Ibu-ibu. Setelah ibu pulang ke rumah, sebelum tidur malam, papa, papa, nanti kalau kita milih yang gambar ini aja ya, Ah, kenapa mama kurang setuju nih? Ini yang bagus, Pak. Kenapa? Dia udah ngasih surat Yasin dua. Jam dinding satu. Kain sarung yang capnya di belakang coblos nomor dua. Ibu menjadi sasaran setiap aliran-aliran. Maka ibu mesti istiqomah buat pengajian. Ada divisi khusus kajian ibu-ibu pagi. Cuman ibu ini kan suka ada nyanyi-nyanyinya. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tegas saja. Berikut ini pengajian ustaz. Panggillah ustaz-ustaz yang suka pakai nyanyi-nyanyi. Oh. Sebelum ustaznya datang, kita baca Asmaul Husna dulu ya, kata ketua panitia. Dari kita ke ngomong nggak tentu arah. Kita baca ya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, ya muhaimin ya aziz pas sampai pada ya ahad ya somad begitu mereka sebut ya somad saya pun muncul pas acara pengajian saya tahu saya terlambat tapi ibu jangan panggil-panggil lah apa maknanya ada darah seni dalam diri yang nggak bisa dibunuh maka ada grup rebana grup marawis bismillah tawassalna la la la la, la. ada grup marhaban صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ada pembacaan maulid مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ustaz tahu itu dari mana? Dari ibu. Ustaz selalu ikut ya, kemana dia pergi saya ikut. Saya anak pertama, laki-laki, tak ada anak perempuan. Kemana dia pergi saya ikut. Saya bukan mau ikut pengajiannya, saya mau ikut makan kuenya. Maka saya nggak pernah uh, grogi ceramah di depan ibu-ibu, enggak. Dimanapun saya ceramah, ngalir aja. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa berceramah, tapi saya merasa sedang cerita dengan ibu saya. Dulu kalau pulang sholat Jumat, panggil sama mak, sini sini, apa kata khotib tadi? Kata khotib tadi, Mak, katanya nanti kalau kita mati masuk neraka, Mak, katanya gini. Maka dari kecil saya sudah ceramah depan ibu saya. Selesai pengajian, apa tadi kata ibu-ibu waktu pengajian tadi? Kata ibu itu, Mak, oh, nanti kita kalau masuk neraka, kok isinya itu-itu terus? Artinya apa? Bahwa anak hubungan emosional luar biasa. Hari ini diundang ke Cibubur, dikasih makanan enak, sarapan pagi bubur. Baru saya tahu makna cibubur. Sarapan pagi bubur. Ketika bubur ayam, ketika bubur siapa yang terbayang wajah pertama kali? Ibu. Wajah ibu. Berapa kali kita tempat indah, pergi ke Makkah Mukarramah, nampak jilbab panjang, ibu kelihatan nampak bukur ibu luar biasa bagaimana dengan anak bagaimana dengan pasangan hidup ya kita ingat bukan berarti kita hilangkan semua tidak di dalam hati kita ini ada kamar-kamarnya ada ruang tamu ada ruang makan ada ruang dapur ada ruang barang-barang ada ruang di dalam ada kamar untuk ibu ada untuk pasangan hidup ada untuk anak jangan sampai di ruang itu ibu tidak ada sama sekali yang ngasih uangnya ibu yang pesannya ibu nanti kamu pergi belikan ini ya iya begitu dia pulang mana lupa sedang uang kita aja dia lupa apalagi uang dia jangan sampai ibu datang di hari tua nah mama sejak papamu meninggal sudah nggak ada pemasukan mama puasa sunat minta uang 50 ribu untuk buka puasa nak apa kata dia? Tunggu sebentar ya ma, aku tanya biniku dulu. Ente ketemu dengan dia kapan? Umur kamu 25 tahun. Setelah kamu dewasa, siapa yang menyuapmu? Siapa yang memandikanmu waktu jatuh kecil? Mandi ee satu kali, mandi kencing satu kali, makan coklat mulutnya hitam, mandi lagi. Main-main tanah mandi lagi. Berapa kali ibu memandikan dia? 360 hari kali tiga, tiga kali 3 900 kali ibu mandikan dia dalam setahun tiga tahun total sembilan kali tiga, hampir 3000 kali ibu mandikan dia dan ibu minta mandi kepada dia hanya sekali mandi jenazah itu pun dia tidak bisa yang paling indah saat ibu mati adalah yang memandikan ibu anak dia tidak akan siram dari atas. Ini jenazah, dia tidak siram dari atas. Kenapa? Air itu menyakiti kulit ibu, dia siram rendah. Apalagi ibu ini sombong, nggak peduli sama masyarakat, nggak pernah pengajian, anaknya nggak dididik, kata-katanya kasar. Pas dia mati, yang memandikan memang sudah nunggu lama. Lihat loh kalau mati. Begitu mati, dia ambil semprot dorsmir. Dia ambil mama lemon, dia semprotkan ke hidung. Maka didik anak-anak kita supaya dia menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya Rasulullah, ya Allah, nanti kalau aku mati dalam surga dengan siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau aku mati nanti kira-kira di surga sama siapa? Kata Allah, kamu di dalam surga sama Noh. Pergi ke pasar, tempatnya di ujung, ada seorang laki-laki, tuh teman kamu masuk surga. Nabi Musa pergi ke pasar. Sampai di pasar dia sesuai instruksi dia lihat. Ini teman aku dalam surga. Iya siapa? Tukang jual daging. nggak meyakinkan. Andai Allah berkata, temanmu di dalam surga, pergi engkau ke masjid Ittihad, di situ ada mimbar yang ceramah itu temanmu. Masih masuk akal. Pergi engkau ke pasar, ada laki-laki di ujung, tukang jual daging, dia temanmu. Nabi Musa penasaran, Allah nggak mungkin salah, kok dia? Maka Nabi Musa ikutin dia, nggak nanya, ikutin aja. Dia jual daging, potong, potong, potong, jual daging. Selesai dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia cuci daging, dia potong kecil-kecil, dia kasih daun, dia masak. Setelah masak dia suapin emaknya, makan mak, setelah maknya makan, maknya kenyang, maknya berdoa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa alaihissalam." Pernahkah ibu berdoa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau belum, nanti berdoa. Jangan sekarang. Kalau sekarang berdoa saya masih ceramah nih. Nanti selesai makan siang, doa. Ya Allah, cuman ada tambahan. Masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, Ustadz Somad ikut juga. Bayangkan semuanya mendoakan. nggak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah ada seorang ibu yang tulus ikhlas mendidik anak-anaknya dia sudah masuk surga duluan man ala salah sabanatin siapa yang membesarkan tiga anak perempuan Faadabahudna dididik dengan baik wazawajahudna, dinikahkan dengan orang baik-baik wa asana ilaihina buat baik sampai mati falahul jannah surga bagi ya Rasulullah tiga bagaimana kalau dua yang dua pun masuk surga juga kalau satu tambah satu lagi mobil lewat Nampak ibu-ibu gendong anak di luar, anaknya lari dia kejar dalam hati saya. Beginilah emakku dulu waktu dengar pengajian. 40 tahun yang lalu ketika emak mendengar pengajian membawa anaknya. Kenapa dia tidak duduk di rumah saja? Karena dia ingin dengar pengajian. Kenapa dia tidak masuk dalam masjid? Karena dia ingin supaya tidak mengganggu pengajian. Berapa kali ibu itu diusir orang karena kita menangis saat akad nikah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat wih, wih. ulang akadnya ya mohon maaf ya kata Pak Kuat aku nikahkan engkau dengan anakku mata orang tajam melihat dia tapi dia tulus ikhlas hari ini ada dia di sini anak-anaknya sudah jadi ulama anak-anaknya menjadi orang-orang yang terpandang diridhoi Allah lidahnya terkabul doa. Makanya saya selalu di akhir majelis menutup dengan doa supaya apa? Ada yang mengaminkan, malaikat mendengar doanya. Dia bukan ustadz, bukan ulama, tapi dia orang-orang yang pernah mendidik calon-calon ustadz, calon-calon ulama, calon-calon penolong agama Allah di masa akan datang. Pas jam 10. Makanya dari tadi saya ngelihat jam. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, dimulai jam 9 diakhiri jam 10 sesuai yang tertulis di botol 600 ml ini botolnya kecil 330 karena dua botol pas 600 ini untuk tanya jawab